Uh, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dari surat At-Tin ya. Wat-tini waz-zaitun. Alhamdulillah kemarin kita telah selesai dari membahas tafsir dari surat Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak, dan seterusnya. Dan kita malam hari ini insya Allah membahas tentang tafsir dari surat At-Tin. Yang surat At-Tin ini, menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya surat At-Tin adalah surat Makkiyah. Itu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Karena dalam ayat ini, dalam surat ini Allah berfirman, "Watini wazaitun, wa turi sinin, wa hadal baladil amin." Demi buah tin, demi buah zaitun, wa turi sinin dan demi bukit Sinai. Wa hadal baladil amin dan demi kota Mekah ini yang aman. Ya, Allah mengatakan wa hadal baladil amin dan demi kota Mekah ini yang aman dan ini menunjukkan Hadza adalah ismul isyarah lil qarib yang menunjukkan kota ini, kota Mekah ini, berarti surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Insyaallah kita akan mulai mempelajari ayat-ayat dari surat At-Tin satu persatu. Akan tapi saya ingin menyampaikan topik dari surat At-Tin adalah menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim di atas bentuk yang paling indah akan tapi manusia ada dua modelnya setelah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling indah ada di antara mereka yang kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga roda denahu asfala safirin sehingga kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya itu neraka jahanam dan ada yang orang-orang yang illalladzina amanu amilu salihat, yang model kedua adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi topik dari surat At-Tin adalah Allah bersumpah untuk menjelaskan bahwasanya di antara karunia Allah yang paling besar kepada manusia, Allah jadikan manusia tersebut dalam kondisi yang indah dalam bentuk tubuh yang baik, namun di antara mereka ada yang bersyukur dan di antara mereka ada yang kufur. Kita mulai dari ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman watin wa zaitun demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin adalah buah yang tidak dikenal di Hijaz. Tidak dikenal di Ardul Hijaz, tidak dikenal di Mekah dan di kota Madinah. Buah ini tumbuh di daerah Syam, di negeri Syam. Ya, di Suriah, di Lebanon ya, di Palestina. Buah ini tumbuh di sana. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bersumpah dengan watini wa zaitun demi buah tin dan demi buah zaitun maksudnya adalah wa manabiti atin wa manabiti zaitun demi tempat tumbuhnya buah tin dan demi tempat tumbuhnya buah zaitun karena Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang tempat-tempat tumbuhnya buah-buah tersebut yaitu di negeri Syam setelah itu Allah berkata, "Wa turi sinin." Dan demi bukit Tur. Tur Sinin atau Tur Saina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam pertama kali diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa di bukit ini. Kemudian setelah itu baru Allah mengatakan wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang di mana kota Mekah merupakan tempat diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam surat ini Allah bersumpah dengan tempat-tempat. Yang pertama atin wa zaitun yaitu tempat tumbuhnya buah tin dan tempat tumbuhnya buah zaitun adalah di negeri Syam. Dan negeri Syam adalah tempatnya para ambia, para nabi, di antaranya Nabi Isa alaihissalam di negeri Syam. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang negeri Syam, Allah berpindah kepada Tursaina, wa Turisinin, dan demi Bukit Tur di mana di situ tempat berbicaranya Nabi, Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan tentang Nabi Musa. Setelah itu Allah baru berpindah ke kota Mekah yang di situ tempat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang penuh keamanan. Dari sini para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan watin wa zaitun demi buah tin dan demi buah zaitun bukan maksudnya Allah bersumpah dengan buah tin dan dengan buah zaitun tetapi Allah bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah tin dan tempat tumbuhnya buah zaitun. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Pendapat ulama yang lain mengatakan tidak. Allah benar-benar bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Karena dua buah ini adalah buah yang menakjubkan. Dan Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang menakjubkan di antaranya buah tin dan buah zaitun. Allah menyebutkan buah tin, buah tin. Padahal buah ini tidak dikenal di negeri di negeri Hijaz penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah tidak mengerti tentang buah tin karena dia tumbuhnya di negeri Syam. Tetapi Allah sebutkan buah tin karena Allah mengetahui seluruh isi bumi ini. Allah mengatakan buah tin demi buah tin dan buah tin disebutkan oleh sebagian ulama Ashbahama yakun bisyajaratil jannah. Buah tin ini adalah buah yang paling mirip dengan buah-buah di surga. Tentunya ulama tersebut yang mengatakan buah tin paling mirip dengan buah yang di surga dia tidak pernah melihat buah di surga karena dia tidak pernah masuk apa? Surga. Tetapi dia hanya melihat atau membaca sifat-sifat buah di surga. Di antara sifat-sifat buah di surga adalah buah-buah tersebut la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ya. Apa namanya? kutufu eh, hadaniyah. Wala mamnu'ah kemudian kata Allah kutufu hadaniyah. Buah tersebut tidak terhalangi, artinya mudah untuk diambil. Kemudian kutufu hadaniyah dahan-dahannya juga rendah, mudah untuk diambil. Jadi kalau mengambil buah di surga tidak perlu manjat. Tidak perlu manjat. Dimanapun kita berada tinggal kita petik. Ternyata buah tin pun demikian. Buah tin itu buah yang rendah, mudah diambil, tidak perlu manjat, diambil dengan mudah. Ini yang menyebabkan mereka menyatakan buah tin mirip dengan buah di surga. Kemudian yang mirip kedua yang menjadikan mereka mengatakan buah tin mirip dengan buah di surga. Buah tin itu kalau dimakan gak ada yang dibuang makan habis sekalian masuk semuanya, nggak ada bagian yang dibuang. Tidak seperti kita makan pisang, kalau makan pisang harus buka kulitnya. Jangan dimakan kulitnya sekalian, jangan. Kemudian juga misalnya buah manggis. Buah manggis kita buka dulu baru kita makan apa? Di dalamnya. Ada sebagian orang Arab yang pergi ke Indonesia, dihidangkan buah manggis, dia langsung makan dengan kulitnya. <laughs> Dia nggak suka, dia nggak tahu ternyata buah manggis itu apa? Dibuka terlebih dahulu. Kenapa di manggis tidak ada di di Jaziratul Arab tidak ada. Sehingga waktu dia makan buah manggis, dia langsung makan tanpa membuka dahulu. Ternyata harus dibuka dahulu. Demikian juga kita makan buah apa? Buah kedondong, ada buahnya kita, ada bijinya kita buang. Ya, hampir ada semak kita makan buah kita buang isinya. Beda dengan buah tin, buah tin kita makan seluruhnya tanpa ada yang dibuang. Ini sebagian perkataan sebagian ulama. Ada yang menyatakan buah tin adalah buah yang menakjubkan dan sampai sekarang banyak dokter-dokter yang mulai meneliti tentang keajaiban buah tin bahwasanya dia adalah obat. Bahkan dibuat penelitian tentang manfaat buah tin dan ternyata sangat bermanfaat dalam pengobatan dan juga dalam kesehatan, mengandung gizi-gizi yang tinggi dan sebagainya. Intinya Allah bersumpah dengan buah tin. Kemudian setelah itu Allah bersumpah wa zaitun demi buah zaitun. Dan zaitun adalah buah yang lebih menakjubkan lagi. Zaitun ya adalah kata Allah Subhanahu wa taala yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة Allah menyebutkan buah zaitun adalah syajarah mubarakah, pohon yang penuh keberkahan. Dan benar bahwasanya buah zaitun atau pohon zaitun adalah pohon yang penuh dengan keberkahan. Yang pohon zaitun juga tumbuhnya di negeri Syam, di Palestina. Pohon, pohon zaitun ini. Oleh karenanya buahnya bisa dimakan. Kemudian minyaknya apalagi sangat bermanfaat. Bahkan dia termasuk minyak yang terbaik ya. Bisa digunakan untuk obat, bisa digunakan untuk memoles tubuh. Banyak sekali manfaat dari zaitun dan sekarang juga banyak penelitian tentang manfaat dari buah zaitun dan manfaat dari minyak zaitun. Intinya minyak zaitun dan buah zaitun adalah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh penduduk negeri Syam tatkala itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya eh, wa syajaratan takhruju min turi sayna tum tumbitu eh, tambutu bidhin wa sibghil akilin. Kata Allah Subhanahu wa taala dan pohon yang tumbuh di gunung Tur Saina ya, tambutu biduhun, dia mengeluarkan minyak wa sibghil akilin dan juga bisa untuk dimakan oleh orang-orang yang memakan. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan buah zaitun. Dua-duanya menakjubkan baik buah tin maupun buah zaitun. Dan para ulama menyebutkan seperti saya katakan tadi, memang benar Allah bersumpah dengan dua buah ini. Tetapi maksud Allah bersumpah dengan buah ini, buah tin dan buah zaitun, untuk memalingkan perhatian orang yang mendengar ayat ini, karena ayat ini turun di Mekah. Di Mekah, turun di fase Mekah tatkala di zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lainnya. Kemudian turun ayat ini. Sehingga begitu mereka mendengar buah watini wa zaitun, pikiran mereka langsung menuju ke negeri Syam. Jadi maksud Allah menyebutkan dua buah ini. Selain dua buah ini mengandung keajaiban, tapi maksud Allah adalah tentang tempat tumbuhnya dua buah ini, itu di negeri Syam. Oleh karenanya kita dapati tafsiran dari sebagian salaf, tatkala menafsirkan watini wa zaitun, maksudnya Allah bersumpah dengan negeri Syam. Dan negeri Syam itulah tempatnya para ambiak terdahulu, di antaranya Nabi Isa alaihi salam. Buktinya apa? Setelah Allah mengatakan watini wa zaitun, Allah bersumpah dengan tempat-tempat waturi sinin itu nama tempat Wahadal baladil amin juga tempat. Berarti maksud Allah menyebutkan watini wa zaitun adalah tentang tempat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kemudian Allah mengatakan wa turi sinin. Demi bukit Tur. Tur artinya gunung atau bukit. Dan tidak dikatakan Tur sinin ya, kata mereka sinin atau seina artinya al-hasan, indah. Dan mereka mengatakan tidak dikatakan Tur bukan jabal tetapi Tur tidak dikatakanlah suatu gunung atau bukit tidak dikatakan tur kecuali bukit tersebut dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, ditumbuhi dengan pohon-pohon. Oleh karenanya di antaranya Allah sebutkan wasyajaratan takhruju min turi sayna. Di antaranya pohon tin tumbuh di Gunung Tur. Ada pepohonan, oleh karenanya pohon apa gunung yang hijau yang dipenuhi dengan pepohonan maka dikatakan dalam bahasa Arab artinya tur. Dan tur di sini bukanlah maksudnya gunung secara umum, tetapi maksudnya tur sinin, tur seina. Oleh karenanya Allah mengatakan wa turi sinin. Allah mudofkan tur kepada sinin. Dan sinin maksudnya seina yaitu gunung. Seina yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali memanggil Nabi Musa. Kemudian menamakan tempat tersebut tempat yang berkah. Kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga orang yang tatkala mendengar wa turi sinin. Maka pikirannya langsung terbawa kepada Nabi Musa. Karena tempat itulah tempat di mana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Demi kota Mekah ini yang aman. Kota Mekah merupakan kota yang suci yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni haramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah. Aku mengharamkan kota Madinah yaitu menjadikan kota Madinah sebagai kota yang suci sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengharamkan kota Mekah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang suci. Oleh karena tidak boleh berburu dalam di kota Madinah dan kota Mekah dan tidak boleh mematahkan pohon yang ada di kota Mekah ini dilarang. Allah berfirman, "Man dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang masuk di kota Mekah maka dia merasa aman. Dan ini keamanan kota Mekah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sampai-sampai para ahli tafsir menyebutkan kalau dahulu orang-orang Arab ayahnya dibunuh oleh orang dan dia dendam sama pembunuh ayahnya dan dia mencari-cari pembunuh ayahnya tersebut untuk membalas dendam. Tapi kalau dia bertemu dengan pembunuh ayahnya di Mekah, dia tidak akan ganggu. Mereka sejak dulu mengagungkan kota Mekah. Sehingga meskipun ada penjahat atau orang yang akan dia bunuh, di kota Mekah, maka dia tidak akan ganggu. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini kota Mekah adalah kota yang aman. Faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk di kota Mekah, maka dia aman. Dan pernah dihalalkan kota Mekah itu cuma sebentar, khusus buat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya Allah mengharamkan kota Makkah kemudian kata Nabi walan walam tahilla li ahadin qabli wala tahillu li ahadin ba'di Wa inna ma uhillat li sa'atan minan nahar. Sa'atan min nahar. Kata Nabi SAW, Allah mengharamkan kota Mekah dan tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku dan tidak akan dihalalkan kepada seorang pun setelahku. Hanya saja kota Mekah pernah dihalalkan kepadaku sesaat di waktu siang. Kapan itu tatkala Nabi SAW Fatu Makkah, tatkala Rasulullah SAW masuk di kota Mekah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian mendapati seorang namanya Khotal, maka bunuhlah dia, meskipun dia berpegang dengan sitarnya Ka'bah. Karena orang ini mencaci maki Nabi, kemudian menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengancam dia dan Nabi mengatakan kepada para sahabat kalau kalian dapati dia bunuh dia meskipun dia ber, di kota Mekah meskipun dia berlindung di Ka'bah bunuh kata Nabi saw hanya saat itu saja aku dihalalkan oleh Allah untuk membunuh orang orang ini tatkala Nabi saw menguasai kota kota Mekah setelah itu tidak dihalalkan lagi bagi Nabi saw wasallam. Intinya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah memiliki kekhususan. Kota Mekah adalah kota yang aman, bahkan yang merasakan keamanan juga hewan-hewan. Oleh karenanya kita dapati burung-burung merpati di sana benar-benar merasa aman. Dia dekat dengan kita, dia kenapa dia tahu kita tidak bakalan ganggu. Coba kalau di Indonesia baru dekat-dekat dia sudah kabur karena tahu mau di <laughs> mau ditangkap dan mau dijadikan sate. Ya. Adapun di Mekah burung-burung merpati sangat banyak, kita dekati dia terkadang diam-diam saja karena dia merasa aman, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kekhususan kota Mekah, barang siapa yang berniat buruk untuk melakukan keburukan di kota Mekah, maka dia mendapat azab yang pedih meskipun dia belum melakukan keburukan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Barang siapa yang berniat melakukan keburukan di kota Mekah, melakukan kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan buat dia merasakan adab yang pedih. Sampai saya para ulama menyatakan, jika ada seorang di kota Son'a di Yaman, kemudian dia masih orangnya masih di, di Yaman, tapi dia sudah berniat kalau saya ke Mekah saya akan melakukan demikian dan demikian, berniat buruk. Maka orang ini sudah diancam dengan azab yang pedih, padahal dia baru berniat dan belum melakukan. Demikian juga seorang yang mungkin di tanah air, di Indonesia, di Jakarta, di mana, di Surabaya atau di mana kemudian dia berniat saya kalau ke Mekah saya mau bohongin jemaah haji ya saya mau tipu jemaah haji ya. saya mau jualan kambing kambingnya nggak ada ini sering terjadi ya. jemaah haji banyak dikibulin dijualin kambing kambingnya nggak ada dan dikibulin dikerjain yang ngerjain apa orang-orang Indonesia juga dan ini kasus yang paling menyedihkan yang sering terjadi setiap tahun ya, yang melakukan orang-orang Indonesia yang ditipu orang-orang Indonesia juga dan ini kasus tidak terjadi pada negara-negara lain. Ini terjadi kasusnya pada orang Indonesia, jamaah haji Indonesia. Kambing yang nggak ada, ya. atau se seorang jamaah haji diwajibkan potong kambing tiga katanya, satu kambing untuk bayar dam, satu kambing pelanggaran, satu kambing uh, Idul Adha, padahal yang diwajibkan cuma satu. Terus kambingnya mahal dijual mahal. Terus kambingnya belum tentu ada dan kasus berulang-ulang. Kambing pun kalau ada disembelih maka dijual lagi kepada restoran-restoran untuk di dimasak. Ya. Oleh karenanya orang yang niatnya seperti ini, sampai orang-orang seperti ini yang kerjanya menipu jamaah haji dengan menjual kambing, terkadang mereka pergi ke tanah air, pergi ke Indonesia, ketemu dengan kepala kloter, kemudian kerjasama sejak di Indonesia. Sehingga sampai di sini sudah kong kali kong ada bagi-bagi hasil. Dan ini saya terus terang saja karena ini selalu kejadian yang menyedihkan. Yang tertipu orang-orang Indonesia, yang menipu juga orang-orang Indonesia. Orang yang seperti ini niatnya melakukan keburukan di kota Mekah, kata Allah, Nudhikuhu min adabin alim. Kami akan buat dia merasakan adab yang pedih. Baru berniat saja sudah berdosa. Ini kekhususan kota Mekah. Kota-kota yang lain kalau kita hanya berniat tidak berdosa. Kita berniat tidak berdosa. Tapi untuk kota Mekah, karena Allah mengatakan, baladil amin. Dan inilah kota yang aman. Maka barang siapa yang baru berniat buruk, sudah diancam dengan adab yang pedih. Apalagi melakukan kezaliman di kota Mekah. Inilah keistimewaan kota kota Mekah. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah bersumpah dengan Atin wa Zaitun yaitu bersumpah dengan negeri Syam, ya, dengan Baitul Maqdis, dengan Palestina. Setelah itu Allah berpindah kepada Tur Kita tahu bahwasanya negeri Syam adalah tempatnya para anbiya, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah bersumpah dengan Tur Gunung Tur yang di situ adalah mengingatkan kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bersumpah dengan kota Mekah, yang kota Mekah ini mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan hal ini menunjukkan bahwasanya seluruh nabi di atas agama yang satu. Baik Nabi Isa maupun nabi-nabi yang lain, maupun Nabi Musa maupun Nabi Muhammad agamanya satu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ma'syaral anbiya abnaun allad." Kami para nabi adalah satu bapak Dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Agama kami satu akan tapi ayah kami satu akan tapi ibu-ibu kami berbeda-beda. Maksudnya apa kata para ulama? Artinya seluruh seluruh agama para nabi menyerukan kepada tauhid, akidah yang sama. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Di kulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing ada syariat. Tetapi akidahnya sama. Sama-sama menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya agama yang disuruhkan oleh Nabi Isa adalah agama tauhid. Kita dapati bagaimana dalam Injil pun disebutkan Nabi Isa sujud. Nabi Isa berdoa. Dia sujud dan berdoa kepada siapa? Masa dia berdoa kepada diri sendiri? Masa dia sujud kepada dirinya sendiri? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah menyerukan kepada kesyirikan sama sekali. Tidak pernah menyatakan saya adalah anak Tuhan. Kemudian Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Musa mengingkari penyembahan terhadap ejil, terhadap sapi. Orang-orang Yahudi tatkala membuat patung sapi diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya barang siapa yang menyatakan tiga agama satu Tuhan, kembali kepada agama Nabi Ibrahim, bahwasanya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam adalah agama yang sama, sama semuanya masuk surga, ini adalah perkataan yang batil. Ini perkataannya orang-orang liberal. Kita bilang Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang menyimpang semuanya. Menyimpang, sudah terkena dengan kesyirikan. Allah kafirkan mereka dalam Al-Quran. Allah kafirkan mereka. Dan Allah mengatakan, Maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana Hanifa Muslimah. Ya. Tidaklah Ibrahim adalah seorang Yahudi dan Ibrahim bukanlah seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang Muslim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka orang-orang ahlul kitab berkata, "Jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk." Kul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah bahwasanya agama Ibrahim adalah agama yang lurus. Ya. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, di antara propaganda yang sangat berbahaya yang tersebar di tanah air kita, menganggap seluruh agama sama, pluralisme, semua agama benar. Bahwasanya surga bukan hanya milik orang Islam. Di samping surganya Islam ada surga tetangga yaitu surga Yahudi dan surga Nasrani. Ini perkataan yang sangat mengerikan dan melazimkan bahwasanya semuanya masuk surga. Kalau semuanya masuk surga, maka buat apa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat apa diutus Al-Qur'an kalau memang semuanya masuk surga? Buat apa Nabi memerangi Yahudi dan memerangi Nasrani kalau memang semuanya masuk surga? Buat apa Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani? Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha." Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu inna wal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Buat apa Allah mengatakan wa qalu takhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Sungguh hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung berhancuran. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayat walada. Dan tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi akan bertemu dengan Allah sebagai hamba. Kemudian ada orang mengatakan Nasrani masuk surga, ini perkataan yang batil. Kukufuran kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah propaganda yang disebutkan oleh orang-orang liberal, tokoh-tokoh liberal yang sangat menyedihkan, yang tersebar di tanah air kita, orang-orang disebut dengan orang-orang intelektual, bahkan dijadikan sebagai orang berpendidikan, dijadikan sebagai guru bangsa. Ya, ini sangat mengerikan, padahal inilah kekufuran yang sangat yang sangat nyata. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim, la yasma'ubi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyan kana au Nasraniyan, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun dari umat ini, baik dari Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang saya, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa dan dia meninggal dalam tidak dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali termasuk penduduk neraka jahanam. Kecuali termasuk penduduk neraka jahanam. Tidak boleh kita menyamakan semua agama. Agama Islam berbeda dengan seluruh agama. Seluruh agama yang lain agama kesyirikan, mengajarkan peribadatan kepada makhluk. Cuma Islam saja yang mengajarkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengajarkan kepada peribadatan kepada seorang nabi seperti Nasrani, ada yang mengajarkan peribadatan kepada patung, kepada manusia seperti Buddha, ada yang mengajarkan peribadatan kepada jin-jin dan dewa-dewa seperti Hindu. Seluruh agama di atas muka bumi ini menyerukan kepada kesyirikan penyembahan terhadap makhluk, baik nabi atau malaikat atau wali atau orang soleh, ya, atau jin, kecuali Islam yang menyerukan kepada peribadatan kepada penguasa alam semesta ini. Oleh karenanya Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Para hadirin yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya barang siapa yang menyatakan seluruh agama sama, berarti dia telah menyamakan ma'budat, dia menyamakan Allah yang disembah disamakan dengan sapi yang disembah oleh orang yang disembah oleh orang-orang Hindu. Disamakan dengan seorang nabi Disamakan dengan manusia yang disembah. Kita bilang Islam tidak. Islam membedakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Kita kembali, tatkala Allah bersumpah wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balal amin. Allah mengingatkan tentang tiga nabi, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tiga-tiganya adalah nabi yang menyuruh kepada tauhid. Meskipun syariatnya berbeda, tetapi akidahnya sama, sama-sama menyuruh kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah bersumpah dengan empat perkara ini, watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, wa turisinin demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin demi kota Mekah yang aman. Apa maksud Allah bersumpah dengan ini? Untuk menekankan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas bentuknya yang paling baik. Dan inilah sebagaimana perkataan para salaf bahwasanya manusia diciptakan dengan bentuk yang terindah. Tidak sama dengan hewan. Oleh karenanya manusia dibuat dalam bentuk tegak. Kebanyakan hewan ya atau rata-rata hewan berjalan dalam keadaan bongkok atau berjalan dengan empat kaki ada hewan yang berjalan dengan dua kaki, yaitu apa orang? Orang hutan dan monyet ya. Tapi kebanyakan juga seringnya empat kaki, terkadang aja dia duduk, namun seringnya dia jalan dengan apa? Empat kaki. Dan manusia tidak, manusia asalnya berdiri dengan dua kaki. Dan ini keistimewaan manusia tidak sama dengan hewan-hewan yang lain. Oleh karenanya pendapat Darwin yang menyatakan manusia berasal dari monyet, ini pendapat yang ngaco. Ya. Kalau kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam, kalau dia berasal dari monyet terserah dia. Mungkin dia berkaca mirip-mirip monyet, urusan dia. Kalau kita enggak, kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan dia mengatakan ada teori evolusi lah, teori apalah, ini semuanya dusta. Dia mengatakan dulu monyet, lama-lama berubah. Dari begini kemudian berdiri-berdiri dikit, berdiri-berdiri dikit, akhirnya tegak seperti manusia. Dari wajahnya seperti monyet, lama-lama menjadi cakep ganteng. Kita bilang kalau teori evolusi berjalan, maka seharusnya monyet dahulu sekarang sudah jadi ganteng semuanya. Tapi monyet tetap aja jadi mirip, mirip monyet. Tidak ada yang berubah menjadi ganteng monyet-monyet tersebut. Oleh karena teori tersebut teori yang batil, yang tidak benar. Dan kita menolak dikatakan berasal dari monyet. Ya. Ya. Hewan-hewan tidak ada yang berubah, modelnya gitu-gitu aja. Tidak ada yang berubah dari dulu begitu-begitu saja. Ya. Bagaimana monyet yang dulu bahlul, otaknya geblek, kemudian berubah menjadi pintar seperti manusia. Kita tidak terima seperti itu. Kalau mereka merasa diri mereka dari monyet, tafadol, silahkan. Kita ndak. Kita dari Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dengan sempurna dan penuh kemuliaan. Bahkan Allah suruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di antara perkataan para salah bahwasanya Allah menciptakan manusia di atas bentuk yang sangat mulia, yaitu manusia makan dengan tangan. Jadi manusia ya e, kebanyakan hewan kalau makan langsung dengan mulutnya, mulutnya langsung di maaf macan, singa, kucing, kambing, sapi, semuanya dengan mulutnya babi, semuanya dengan mulutnya. Yang pegang makanan adalah apa? Manusia. Bisa milih-milih, bisa buka-buka, ini cuma <laughs> manusia yang bisa. Kalau monyet gimana? Monyet juga tangan, tapi dia tidak selincah apa? Manusia. Manusia luar biasa tangannya ini banyak sekali apa? Fungsinya bisa memegang, bisa buat macam-macam yang tidak bisa dilakukan oleh hewan-hewan yang lain. Di antaranya kata mereka Allah menjadikan manusia di atas akal yang cerdas. Dan tidak ada hewan yang bisa cerdas seperti manusia. Kalau kita dapati hewan paling cerdas, seandainya itu jadi manusia, itu manusia paling bodoh. Kalau kita ketemu anjing yang paling cerdas, ya kalau dijadikan manusia anjing tersebut, itu manusia paling bodoh seperti itu. Tidak ada hewan cerdas. Hewan ya cerdas se seukuran hewan, tidak akan bisa mencapai level manu manusia. Ini menunjukkan manusia telah diciptakan dengan bentuk yang paling yang paling indah. Lihatlah bagaimana kondisi tubuh manusia dengan begitu indah berdiri, kemudian tegak, kemudian Eh, wajah yang tampan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Ya, bagaimanapun hewan tidak ada yang tampan ya, yang tampan ya manusia. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan suatu kejadian yang aneh. Kisah tentang seorang yang bernama Isa bin Musa Al-Hashimi. Isa bin Musa Al-Hashim ini adalah seorang yang sangat cinta kepada istrinya. Sangat cinta luar biasa, istrinya cantiknya luar biasa. Maka saking cintanya dia pernah mengungkapkan suatu ungkapan yang berbahaya. Dia mengatakan, "Illam takuni ahsan minal qamar fa anti talik salasan." Kata dia, "Wahai istriku, kalau kamu tidak lebih indah daripada rembulan, maka kamu saya cerai tiga kali, talak tiga. Istrinya waktu mendengar itu, maka dia pun merasa, wah, langsung dia segera sembunyi. Dia bilang, kalau gitu saya sudah jatuh talak, talak tiga. Kenapa? Karena orang Arab dahulu, kalau mereka ingin mengungkapkan ketampanan, kecantikan, mereka menjadikan rembulan sebagai apa namanya? sebagai perumpamaan, wajahmu indah seperti rembulan. Ya, ya. Kalau kita apa biasanya? Ya, kita juga rembulan terkadang. Masya Allah, kamu wajahmu bersinar seperti apa? Rembulan. Kamu cantik, Masya Allah, seperti berseri-seri, seperti rembulan. Biasanya kita mengatakan seperti seperti rembulan. Ini orang ini karena saking cintanya kepada istrinya dia mengatakan kalau kamu tidak lebih cantik daripada rembulan, kamu saya talak tiga. <laughs> Karena saking apa? Saking cintanya kepada istrinya, saking cantiknya istrinya. Istrinya tatkala mendengar tersebut, maka dia pun merasa telah tertalak, maka dia pun sembunyi dari suaminya. Akhirnya suaminya menyesal. Isa bin Musa al-Hashim ini menyesal. Maka dia pun pergi ke Abu Ja'far al-Mansur menyampaikan ke kegundah gulahan dia gundah gulanya disampaikan. Akhirnya maka tatkala itu Abu, Abu, Ja'far Al-Mansur kemudian mengumpulkan seluruh fuqaha, dikumpulkan para fuqaha semuanya untuk menyampaikan masalah ini. Ini istrinya bagaimana nasibnya ini? Jatuh talak tiga atau tidak? Maka seluruh fuqaha, seluruh ahli fikih mengatakan jatuh talak tiga. Kecuali ada salah satu orang dari sahabat Abu Hanifah rahimahullah. Dia diam. Tidak, dia tidak setuju dengan perkataan mereka. Maka ditanya kepada dia, kenapa kau diam? Dia bilang wanita tersebut tidak jatuh talak bagaimanapun manusia lebih indah daripada rembulan. Allah telah berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas bentuk yang seindah-indahnya. Oleh karenanya tidak jadi ditalak. <laughs> Maka kembali lagi wanita tersebut kepada suaminya. Ini sekedar kisah yang menunjukkan bahwasanya manusia disebut, di, dibuat oleh manusia dengan bentuk yang sangat menakjubkan, dengan tubuh yang sangat menakjubkan. Makanya saya sering sampaikan, Seandainya Allah menjadikan manusia dengan bentuk yang aneh, seandainya jantungnya di luar, tidak di dalam, di balik paru-paru, jantungnya nongol di luar, berbahaya kalau gini. Kalau ada yang jengkel sama kita langsung dipejet jantung kita, kita langsung meninggal dunia. Alhamdulillah jantungnya ada mungkin dicabut, ditarik sama orang mati. Tapi Allah buat jantung tersebut dalam di balik paru-paru, tersimpan, terjaga. Lihat bagaimana mata kita, bagaimana hidung kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurnanya. Oleh karenanya Allah mengatakan ini nikmat yang sangat mulia. Wa fi anfusikum afala tubusirun. Dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat tentang diri kalian? Berbagai macam organ dalam tubuh kita yang kerja, kerjanya sangat sungguh luar biasa, sangat menakjubkan. Dan antum bisa tanyakan kepada para dokter tentang organ-organ yang ada dalam tubuh kita yang seandainya ada yang rusak, maka dokter sangat bingung untuk memperbaikinya. Butuh biaya yang banyak, dan tidak akan sempurna sebagaimana organ yang yang asli. Sistem yang terdapat dalam tubuh kita, sistem yang sangat luar biasa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dari surat At-Tin. Allah bersumpah untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya kalian telah kami ciptakan dengan kondisi yang terindah. Kemudian apa yang terjadi? Sebagian mereka kufur kepada Allah. Kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang tafsiran ayat ini. Asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Pendapat yang pertama, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya. Rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan asfala safilin, artinya ardalil umur. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada masa tua, yaitu masa pikun, jadi tempat yang rendah maksudnya adalah kepikunan. Seakan-akan Allah mengingatkan wahai manusia, ya, kalian telah diciptakan dengan dengan tubuh yang indah, dengan sifat yang masih muda yang kuat. Kalian telah mencapai kekuatan yang kuat, akan tapi suatu saat kalian akan dikembalikan kepada masa tua, kalian pikun. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah yang mengatur, kalian tidak bisa mengatur diri kalian. Seorang ingin muda terus nggak bisa, Allah yang ngatur dia. Dia ingin kuat terus nggak nggak bisa. Allah akan buat dia menjadi lemah. Dan ini menunjukkan yang mengatur kehidupan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang berhak untuk membangkitkan kalian setelah meninggalnya kalian. Maka jangan kalian terpedaya dengan tubuh kalian yang sehat, dengan kekuatan kalian karena Allah yang mengatur kegiatan atau mengatur tubuh kalian. Ini pendapat yang pertama dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya manusia diciptakan dengan bentuk yang indah dan akan dikembalikan kepada kepikunan kembali seperti anak-anak. Ya, dan orang-orang yang sudah tua seperti itu sikapnya seperti anak-anak, suka pelupa, marah-marah, ya, suka ngamuk-ngamuk, ya. Dan ini banyak terjadi. Kemudian kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Seandainya dia kemudian tua, kemudian menjadi pikun, kemudian bertindak dengan tindakan-tindakan yang aneh dan orang yang pikun seperti itu belum sholat dia bilang sudah sholat sudah sholat dia bilang belum apa belum sholat sampai saya diceritakan sama sebagian ikhwan bagaimana ada ibunya yang sudah sangat tua terkadang dia datang ke ibunya dia mengatakan kamu siapa saya si fulan bu anaknya siapa anaknya ibu saya nggak punya anak seperti kamu <laughs> ibunya mengingkari dia disuruh pergi Enak saja saya tidak punya anak seperti kamu. Terkadang ibunya bercermin di cermin lihat orang tua, siapa ini kata dia marah-marah. Siapa ini nenek tua ini marah-marah di, diusir nenek padahal wajahnya sendiri. Ya. Dan ini kejadian artinya orang kalau sudah pikun maka banyak perbuatan-perbuatan aneh yang dia lakukan. Kata para ulama, illal ladzina amanu wa amalu salihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, meskipun dia sudah sampai pada kepikunan, melakukan yang hal aneh-aneh, tetapi hidup dalam pikunnya tersebut tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia sebelum pikun. Jadi meskipun dia tatkala pikun tidak sholat, tidak puasa, tetap dia dihitung mendapatkan pahala sebagaimana waktu dia sebelum pikun. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza safara al-'abdu au idza marida al-abdu au safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan dalam sahih Muslim kata Nabi SAW jika seorang hamba sakit atau bersafar maka tetap dia dicatat baginya pahala seperti dia tidak sakit dan tidak bersafar kita tahu orang yang bersafar akhirnya tidak sholat rawatib misalnya atau orang yang sakit akhirnya tidak puasa tidak bisa sholat malam tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang seperti ini meskipun dia beruzur, tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana dia dalam keadaan sehat walafiat. Jadi orang yang terbiasa melakukan ibadah, kemudian tiba-tiba dia sakit, tidak bisa melakukan ibadah, tetap selama sakitnya. Meskipun 10 tahun sakit, dia tidak bisa beribadah, maka dicatat amalan dia seakan-akan dia beribadah terus. Kenapa waktu dia sehat, dia beribadah. Demikian juga ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu amilu salihat, solihat, tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia kepada masa pikun tatkala dia pikun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tatkala dia pikun dia bertindak dengan tindakan yang aneh-aneh, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang lain yang dipilih oleh para ulama seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang dimaksud dengan asfala safilin adalah neraka jahanam. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang Allah berikan kenikmatan tubuh yang sehat, akal yang cerdas, kemudian badan yang kuat, tetapi mereka kafir kepada Allah tidak bersyukur, maka Allah katakan kami kembalikan dia ke neraka jahanam, asfala safilin di neraka yang paling dasar. Dan ini pendapat yang benar ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sama seperti ayat ini. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah kembalikan mereka ke dalam neraka jahanam illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilu salihat, orang yang beramal saleh. Apa balasannya? Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran yang tidak terputus-putus. Dan ayat ini mirip dengan dalam surat Al-Insyiqaq kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu a'lamu bima yu'un." Allah mengetahui isi hati mereka orang-orang kafir, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih, "Illal ladzina amanu wa amilu solihat lahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ganjaran yang tidak terputus-putus. Ayat itu sama dengan ayat ini. Dan ayat itu berbicara tentang Allah memberi kabar, kabar kepada orang-orang kafir dalam neraka jahanam, maka demikian juga ayat ini. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud dengan thumma rodadan rodadanahu asfala safirin kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah artinya ke dalam neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran ghairu mamnun yang tidak pernah mamnun. Di sini ada kembali kepada tiga penafsiran. Ghairu mamnun maksudnya apa? Ghairu mangkus ganjaran mereka tidak pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. rumah maqtu, ganjaran mereka tidak pernah terputus. rumah mahsub, ganjaran mereka tidak ada batasannya. Inilah ganjaran yang Allah siapkan di surga. Tidak pernah terkurangi, tidak pernah putus, dan tidak pernah dihitung oleh Allah. Tanpa batas. Oleh karenanya, ya Allah menyebutkan tentang eh, walahum fiha ma tashtahi anfusuhum ya walahum fiha walakum walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah di surga, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian minta. Dan ini adalah kenikmatan di surga. Seorang kalau masuk surga, apa yang dia inginkan Allah akan kabulkan. Sampai disebutkan ada orang petani yang masuk surga dan dia rindu seperti di dunia, pingin punya pertanian. Maka dia pun diberikan biji, dia tanam langsung tumbuh, langsung besar, langsung panen dan dia pun bahagia tatkala itu. Apa saja yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah di sana. Mau bayangkan bidadari kayak cantik apapun Allah akan sediakan. Mau inginkan buah apapun Allah sediakan. Goiru maktu tidak pernah terputus. Makanya saya sering katakan bahwasanya di sana tidak ada musim buah, di sana ada bermacam-macam buah. Tetapi tidak ada musimnya. Kenapa? Ada terus tidak pernah berhenti. Ukulah daim. Ada terus tidak pernah berhenti. Oleh karena kenikmatan surga tidak dikurangi, tidak pernah terputus dan tanpa hisap, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Allah siapkan kenikmatan-kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "A'dadtu li ibadiy salihin, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan kenikmatan-kenikmatan bagi hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Tidak pernah dilihat. la udhunun sami'at. Lihat aja jangankan lihat, dengar aja enggak pernah. Enggak mungkin Allah sebutkan seluruh kenikmatan karena kita enggak pernah dengar. Jadi banyak kenikmatan yang Allah tidak sebutkan di Al-Quran. Kenapa? Karena daya hayal kita rendah. Maka Allah sebutkan sesuatu-sesuatu perkara-perkara yang mungkin untuk kita hayalkan. Meskipun hayalan kita salah. Kenapa? Karena tidak pernah kita dengar. Nikmat apa? Terlalu banyak di surga yang tidak pernah kita dengar. Lihat, eh, jangankan nggak pernah dilihat. Dengar aja nggak pernah. Bahkan kata Allah, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati kita. Kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati hati kita. Banyak perkara-perkara yang tidak pernah terbetik dalam hati kita. Jangankan di akhirat di dunia saja demikian. Orang yang hidup 150 tahun lalu tidak bisa bayangkan kalau ternyata ada HP. Bisa ngomong langsung, bisa lihat langsung. Nggak pernah terbayangkan oleh mereka. Ada suara bisa dengar apa? Dengar langsung. Oleh karenanya pernah kejadian di suatu negeri, tatkala uh, timbul telegraf dulu, ada telegraf, ada tulisan langsung jalan, sampai diperangi, sang pemimpinnya disangka ber, berhubungan dengan jin. Kenapa? Karena ada telegraf langsung bisa apa? <laughs> Nulis. ini kok bisa ini? Ya, padahal itu teknologi. Ini saja, ini saja saya ingin menggambarkan bahwasanya banyak perkara di dunia yang tidak kita bisa bayangkan. Ternyata terjadi entah 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian. Bagaimana dengan di surga? Terlalu banyak perkara-perkara kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan? Wahai manusia. Ya, di sini kaf fama yukadzibuka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan kafs itu kembali kepada orang kafir. Apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir? Mendustakan hari pembalasan. Setelah Allah berikan kau kenikmatan. Setelah Allah menciptakan engkau. Kenapa kau bisa mendustakan hari kebangkitan? Pendapat yang lain bahwasanya kaf di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang buat mereka mendustakan engkau wahai Muhammad? Kenapa kau didustakan? Sementara terlalu banyak dalil, terlalu banyak hujah yang kau bawakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa mendustakan hari pembalasan? Bagaimana mereka bisa mendustakan hari kebangkitan? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup suratnya, "Alaisallahu Ahkamil hakimin." Dan bukanlah Allah adalah hakim yang paling adil. Ahkamul hakimin di sini kembali kepada dua sifat. Ahkam bisa kembali kepada al-hukmu, bisa kembali kepada al-hikmah. Artinya adalah Allah adalah hukumnya paling adil. Allah hukumnya paling paling adil dan tidak mungkin Allah membiarkan manusia begitu saja. Kalau ada dua manusia, satunya beribadah kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak menzolimi orang lain, mencegah dirinya dari menyakiti orang lain, beribadah kepada Allah, solat, puasa, zakat, haji, satunya enggak, satunya memuaskan syahwatnya, berzina, membunuh orang lain, menzolimi orang lain, kemudian dua-duanya mati. Apakah sama hukumnya di sisi Allah? Mustahil. Mustahil sama. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Pasti Allah bedakan antara keduanya. Demikian juga kembali kepada al-hikmah. Sifat Allah, Allah yang maha hikmah. Allah yang maha bijak. Tidak mungkin Allah memutuskan suatu hukum kecuali ada hikmah di balik hukum tersebut. Dalam segala keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut kita ketahui dan seringnya hikmah tersebut tidak kita ketahui. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tafsir dari surat Watini wa Zaitun ya yang menunjukkan bahwasanya manusia hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan karunia berupa tubuh yang sehat, tubuh yang indah. Hendaknya dia bersyukur digunakan nikmat-nikmat tubuh tersebut, mata yang bisa melihat, lisan yang bisa berbicara digunakan untuk melihat yang benar, untuk melihat yang baik, untuk mengucapkan yang baik, untuk sujud dan ber, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kenikmatan-kenikmatan tadi digunakan untuk bermaksiat, dan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi dia adalah ganjaran yang tiada putus-putusnya di surga dan barang siapa membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, baginya tempat yang terendah yaitu neraka jahanam. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bapak ini bertanya, Dajjal dan Yakju dan Ma'jud itu manusia atau binatang? Hadis-hadis yang sahih, Bapak bisa beli tentang buku-buku yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ashratus sa'ah al Kubro, tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan menjelang datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat ada dua. Ada ashratus sa'ah as-sugra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ada ashratus sa'ah al Kubro, tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar itu terjadi menjelang hari kiamat. Di antaranya munculnya Dajjal. Di antaranya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Muncul pertama kali Dajjal sebelum Ya'juj Ma'juj. Pertama muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi setelah muncul, kemudian muncul di zaman Imam Mahdi Dajjal. Yang mengaku sebagai Tuhan. Yang Rasulullah SAW sebutkan, Laisa baladun illa sayata'ul Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Jadi Jakarta, Kuala Lumpur, di mana-mana semuanya akan diinjak oleh apa? Dajjal. Dan Dajjal adalah manusia, namun dia mengaku sebagai Tuhan. Di antara kekurangannya kata Nabi SAW, Inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya Robmu, Rob kalian tidaklah buta sebelah. Adapun Dajjal, ya, awarul ainul yumna. Mata, eh, mata kanannya buta. Sementara mata kirinya cacat, bisa melihat tapi cacat. Sehingga meskipun dia diberi kemampuan rububiyah, kalau dia mengatakan kepada orang sudah mati hiduplah engkau maka akan hidup. Kalau dia mengatakan ya sama uam tiri wahai hujan langit turunkan hujan maka akan turun hujan. Ya ardu ambiti dia mengatakan kepada bumi yang tandus tumbuhkan tumbuhan maka akan tumbuh sekejap itu pula. Maka banyak orang menyangka Dajjal sebagai Tuhan. Dajjal sebagai Tuhan. Ya. Akan tapi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan Dajjal cacat. Matanya buta sebelah. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa perbaiki matanya? Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa perbaiki apa? Matanya. Sehingga orang-orang beriman tahu itu adalah Dajjal. Ada seorang pemuda, orang paling beriman tatkala itu, dia datang ketemu Dajjal. Dia mengatakan, "Anta Dajjal ladzi haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau Dajjal. Apakah engkau adalah Dajjal yang telah Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis-hadisnya?" Maka Dajjal waktu itu di hadapan anak buahnya dia mengatakan, "Bagaimana menurut kalian? Kalau saya bunuh orang ini kemudian saya hidupkan lagi?" Kata mereka kita akan tetap beriman kepada engkau Dajjal. Akhirnya Dajjal pun membunuh orang ini. Dibunuhlah pemuda tadi meninggal, kemudian dihidupkan lagi. Kata Dajjal, sekarang kau percaya enggak saya adalah Tuhan? Saya sudah mematikan engkau dan saya sudah bisa menghidupkan engkau. Kata pemuda tadi, saya semakin yakin kamu Dajjal. Karena Nabi menjelaskan Dajjal bisa menghidupkan yang apa? Ma? Matikan. Saya semakin yakin kamu Dajjal. Maka tatkala Dajjal ingin membunuh dia kedua kali tidak bisa lagi. Allah jaga. Ya. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Oleh karenanya banyak yang terfitnah dengan Dajjal. Akan tapi dia manusia dan memiliki kekurangan. Tatkala Dajjal muncul dan banyak mengikut Dajjal, di antaranya Sabuana Alfan bin Yahudi Asbahan, di antara 70 ribu Yahudi akan keluar dari Asbahan. Asbahan sekarang ada di Iran. Akan keluar 70 ribu orang Yahudi dari dari Iran menuju mengikuti Dajjal. Dan sekarang sudah ada populasi Yahudi di sana sekitar 30 ribu. Sudah sekitar berapa? 30 ribu. Dan di akhir zaman akan muncul 70 ribu Yahudi keluar dari situ ikut Dajjal. Dan tatkala Dajjal sudah merajalela, membuat orang-orang banyak yang beriman kepada Dajjal, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dajjal disebut Al-Masihu Dajjal, Nabi Isa disebut dengan Al-Masihu Isa bin Maryam. Oleh karena dikatakan Masihul Batil dan Masihul Dolalah. Sama-sama namanya Al-Masih. Tapi Dajjal Al-Masih artinya Al-Mamsuh. Al-Mamsuh yaitu matanya dibutakan oleh Allah atau dia berjalan di atas muka bumi. Adapun Al-Masih artinya nak Masih Isa artinya yang mengusap karena Nabi Isa di antara kemujizat dia mengusap orang yang sakit bisa sembuh, yang buta bisa melihat, yang kena penyakit albino bisa sembuh. Ini di antara maka turunlah Al-Masih Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Maka dia kejarlah Dajjal, maka Dajjal pun lari ke Palestina, ke daerah Palestina dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam kemudian dilempar dengan herbahnya Nabi Isa maka matilah Dajjal. Setiap Dajjal melihat Nabi Isa maka Dajjal pun melebur. Disebutkan dalam hadis, dia pun meleleh tubuhnya. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan herba tersebut, maka Dajjal akan tewas. Tetapi Allah menghendaki Dajjal tersebut tewas dengan tombaknya Nabi Nabi Isa. Maka Dajjal pun meninggal tewas tatkala itu. Setelah itu, berjalanlah kehidupan dengan nyaman di zamannya Imam Mahdi dengan penuh kemakmuran. Tiba-tiba muncullah apa namanya Ya'juj dan Ma'juj. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya'juj Ma'juj, ya mereka apa namanya di di, di, di, di tertutup dengan uh, tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Dan mereka tiap hari bolongin apa? Mereka beranak pinak. Kita tidak tahu di mana mereka itu. Tapi mereka beranak pinak dan mereka tiap hari berusaha melobangi apa? melobangi tembok tersebut. Setiap mereka lubangi, mereka mengatakan besok kita lanjutkan. Ternyata ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka lubangi, selalu tertutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat ada yang di antara mereka ada yang mengatakan, kita lanjutkan besok insya Allah. Dia mengatakan apa? Insya Allah. Saat itu Allah izinkan untuk terbukalah apa? Lubang tersebut. Sehingga lubang tersebut terbuka akhirnya mingkuli hadabin yan silun. Allah sebutkan. Di akhir zaman maka yakhruj apa ya'juj wa ma'juj. Keluarlah ya'juj ma'juj dengan begitu banyak dan bergerak dengan cepat. Sampai disebutkan kalau mereka melewati suatu danau langsung habis airnya. Karena jumlah mereka yang banyak dan mereka minum. Danau tersebut habis. Dan kali itu Allah mengatakan kepada Nabi Isa, kau tidak akan mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Maka bawalah rila orang-orang yang beriman untuk bersembunyi. Maka eh, Nabi Isa, Imam Mahdi dan seluruh pengikutnya bersembunyi. Maka Ya'juj Ma'juj membunuh seluruh seluruh makhluk yang ada di, di atas muka bumi Kemudian mereka mengatakan dengan sombongnya, seluruh makhluk atas muka bumi telah kita binasakan, tinggal makhluk di langit. Maka dia pun memanah ke atas untuk membunuh makhluk yang ada di di langit maka Allah jadikan panah tersebut balik dengan berlumuran darah. Fitnah sehingga dia semakin sombong. Lihatlah bahwasanya kita telah membunuh apa? Membunuh makhluk di di langit. Tiba-tiba Allah mengirim ya kalau tidak salah ulat ya, kemudian membunuh mereka dan jadilah mereka bangkai-bangkai mati. Jumlah mereka sangat banyak. Karena mereka beranak pinak sejak zaman Zulkarnain entah sekarang sudah berapa juta orang kita tidak tahu. Ya. Kemudian mereka pun tewas saat kala itu, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan bangkai-bangkai mereka, maka Allah atas burung-burung membawa bangkai-bangkai Yajuj dan Ma'juj untuk dibawa pergi agar bumi itu bersih dari kotoran mereka. Ini kejadian-kejadian yang terjadi menjelang hari hari kiamat. Jadi Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal adalah manusia. Karena terlalu banyak terlalu banyak hadis-hadis, bahkan hadis-hadis yang mutawatir tentang Dajjal, maka kita beriman dengan pengkabaran Nabi saw. Bagaimana hukum tentang kuburan yang ada di Masjid Nabawi? Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW melarang membangun kuburan di masjid atau membangun masjid di atas kuburan dalam banyak hadis yang sahih. Rasulullah SAW tatkala menjelang meninggal Rasulullah SAW mengatakan la anallahul yahud la anallahul yahud wan nasara. Semoga Allah melaknati Yahudi dan Nasar, Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Karena orang ingin membuat tempat ibadah di kuburannya orang soleh. Dan Rasulullah SAW menyatakan Allah melaknat orang-orang seperti ini. Oleh karenanya para ulama berdalil dan ini ijma ulama. Bahkan di antara ulama yang keras dalam hal ini adalah ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, antum bisa baca, ya wattafaqat nusus Syafi'i wal ashab Kata Imam Nawawi bahwasanya seluruh nas-nasnya Imam Syafi'i dan juga seluruh ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'i menyatakan dibencinya salat di kuburan. Bahkan dalam rangka untuk bertabaruk tidak boleh kata Imam Imam Nawawi. Ini bisa, ya, antum bisa baca dalam kitab Al-Majmu' Syarul Muhadzab. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Kita sering bermunakosya dengan orang-orang bermadhab Syafi'i. Kita bilang, bagaimana dengan nasnya Imam Imam Nawawi yang menyatakan Imam Syafi'i dan seluruh ulama membenci akan hal ini? Karena ber, beribadah di kuburan ya kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Tidak boleh. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Ula'ika idha mata fihim rajulun saleh, banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu, kalau ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka bangun masjid di atas kuburan tersebut. Kenapa Rasulullah SAW melarang membangun kuburan atau masjid di atas kuburan, dikhawatirkan orang akan menyembah penghuni kubur tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur. Rasulullah pernah melarang. Kata Rasulullah SAW, Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fal'ana fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, kami, saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Tetapi sekarang ziarahilah kuburan, karena menziarah kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ini fungsi ziarah kubur mengingatkan kepada kematian. Sebagian ulama seperti Muhallab dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, kenapa Nabi melarang menziarah kuburan terdahulu? Karena dahulu orang-orang baru masuk Islam. Dikhawatirkan iman mereka tidak kuat kemudian menyembah kepada penghuni kubur. Sehingga Nabi larang. Tatkala iman mereka sudah kuat, Nabi membolehkan mereka menziarahi kuburan. Dengan syarat bahwasanya ziarah kuburan punya dua fungsi. Fungsi pertama mengingat kematian. Fungsi kedua mendoakan penghuni kubur. Ini fungsi dari ziarah kuburan yang benar. ingat kematian dan mendoakan penghuni apa? Kubur. Jangan dibalik fungsi ini. Fungsinya dibalik. Ziarah kuburan untuk minta doa kepada penghuni kubur. Yang kedua, ziarah kuburan bukan ingat kematian, ingat gondruwo di kuburan, <laughs> ingat setan di kuburan. Ini Indonesia seperti itu. Kuburan itu jadi jadi sakral, kemudian jadi angker ditanami pohon-pohon Kamboja sehingga mengerikan. Orang lewat kuburan ketakutan. Ada asap yang keluar, ada apa yang keluar. Padahal kalau kita di Saudi tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada merinding sama sekali. Kalau kita ke kuburan benar-benar kita ingat kematian, kita berdoa ya, apa namanya assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana walakumul lakumul afiyah. Wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan kaum mukminin, kami akan nyusul kalian insyaallah kami pasti nyusul kalian. Ingat kematian kita. Kalau kita ziarah kubur kita bilang kami pasti nyusul kalian, apa tidak ingat dengan kematian kita? Jangan terpedaya dengan kesehatan, jangan terpedaya dengan uang yang banyak. Kami akan nyusul kalian. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ini fungsinya. Kemudian kita doakan penghuni kubur. Oleh karenanya Rasulullah SAW mendoakan penghuni kubur baki. Rasulullah SAW menyuruh mendoakan penghuni kubur syuhada Uhud. Mereka mati syahid. Mereka dijamin masuk surga, tapi mereka butuh untuk didoakan, untuk diangkatkan derajatnya. Bukan sebaliknya sekarang, Kekuburan tidak ingat mati, ingat setan. Kenapa? Karena banyak jin-jin yang bertebaran. Banyak jin-jin yang dihormati banyak sesembelihan yang diberikan kepada jin, banyak sesajen yang diberikan kepada jin, sehingga jin merajalela menakut-nakuti kaum muslimin di Indonesia. Orang lewat kuburan merinding, apalagi malam hari, harus klakson dulu baru lewat. Ketakutan. Akan muncul apa? Mak lampir, akan muncul sindel bolong, akan muncul gendruwa akan muncul apa? Nenek lampir. Yang paling mending kalau muncul si manis jembatan Ancol. <laughs> kalau yang muncul mak lampir repot. <laughs> Artinya apa ini? Kenyataan yang ada di tanah air kita mengerikan. Kenapa? Karena terjadi penyembahan terhadap jin-jin. Terjadi banyak kesyirikan. Di sini alhamdulillah tidak ada. Kemana-mana tidak tidak tidak rasa takut. Tidak ada rasa takut di Madinah, di kota Mekah, di Arab Saudi secara umum. Kenapa tidak ada sesajen yang diberikan? Tidak ada sembelian diberikan kepada jin atau setan, tidak ada. Tidak ada dupa-dupa yang dibakar-bakar, tidak seperti di tanah air kita. Tidak ada namanya pohon angker. Tidak ada di sini. Di sana Masya Allah benar-benar angker, benar-benar ada jinnya. Kenapa jin dihormati dan jin benar-benar ya Pak? Diagung-agungkan. Bagaimana jin tidak dihormati? Dukun saja top di Indonesia. Masuk televisi dukun. Bahkan jadi ustad dukun. Dukun jadi ustad. Di sini kalau ada dukun disembelih. Di sana jadi ustad dukun di tanah air kita. Mengerikan. Masuk televisi, terkenal, Bagaimana jin tidak merajalela? Oleh saya kata, oleh karena saya katakan, seorang ziarah kubur fungsinya cuma dua, mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kapan tujuan tersebut berubah? Justru tidak ingat kematian, justru minta kepada penghuni kubur, maka ini adalah ziarah yang keliru. Karenanya Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di kuburan. Dikhawatirkan seorang beribadah di kuburan, kemudian ingat kepada penghuni kubur sehingga mengagungkan penghuni kubur. Bahkan Nabi mengatakan, La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat ke arah kuburan dalam Sahih Muslim. Bahkan seluruh, bahkan antum baca dalam buku Az-Zawajir, karangannya Ibnu Hajar al haytami ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Dia menyebutkan dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar berkaitan dengan kuburan. Seperti solat ke arah kuburan. Kemudian seperti menyalakan lampu di kuburan. Contohnya menulis di kuburan. Contohnya menyemen kuburan. Ini semua dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Meninggikan kuburan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dilarang meninggikan kuburan. Bahkan Nabi dalam Sahih Muslim pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Kata Nabi, لا تدع Timsalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Jangan jangan dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali ditugaskan oleh Nabi. Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi untuk meratakan kuburan dan seluruh larangan Nabi dilanggar oleh kaum muslimin. Seluruh larangan Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum muslimin. Kemana hadis-hadis yang sahih tersebut? Rasulullah mengatakan jangan tinggikan kuburan, kita tinggikan kuburan. Rasulullah SAW mengatakan jangan nulis di kuburan, kita nulis di kuburan. Rasulullah SAW bilang jangan pasang lampu di kuburan, kita pasang lampu di kuburan. Pasang tirai, pasang lampu, pasang bunga-bunga macam-macamnya. Rasulullah SAW mengatakan jangan sholat ke arah kuburan, kita kuburannya di depan, sholat di hadapan kuburan. Di arah kiblat taruh kuburan. Terus kemana hadis-hadis Nabi ini? Mau dikemanakan hadis-hadisnya yang sahih ini? Mau dibuang hadis-hadis tersebut? Akhirnya timbullah pemujaan terhadap kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kuburan bukanlah untuk diagungkan. Ya, sering saya sampaikan bagaimana mayat yang sudah meninggal dunia kita agungkan, sementara mayat tidak bisa apa-apa. Mayat orang soleh apapun kalau sudah meninggal, maka dia tidak bisa sholat maka kita yang sholatkan, dia tidak bisa mandi maka kita yang mandikan, dia tidak bisa memakai baju maka kita yang kafankan, dan tidak masuk di tempat tinggalnya kecuali kita yang kuburkan. Setelah itu kemudian kita minta kepada dia, maka ini suatu yang tidak masuk, tidak masuk akal. Ya. Oleh karenanya kita yang kuat, bagaimana minta kepada uh, makhluk yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya dia butuh untuk kita doakan, dia butuh untuk kita doakan dan kita berdatang kepada dia agar kita mengingat kematian. Ya. Oleh karenanya Nabi saw adalah manusia yang paling mulia. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada sahabat datang kepada Nabi, kemudian minta petunjuk kepada, Nabi, atau ngobrol kepada Nabi, atau minta Nabi mendoakan, sementara terlalu banyak kejadian setelah meninggalnya Nabi SAW. Terjadi banyak peperangan. Muncul Nabi Musailamah Al-Kadzab, banyak sahabat yang terbunuh. Tatkala perang Yamamah, dibunuh oleh para pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Banyak hufadul Quran yang meninggal dunia. Kemudian terjadi musim kemarau, terjadi banyak kejadian, terjadi perselisihan di antara para sahabat. Namun tidak ada satu pun yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah kami berselisih mana jalan keluarnya. Tidak ada sama sekali. Karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia. Kita katakan bahwasanya orang-orang yang soleh, mereka di kuburan mereka hidup, tapi hidupnya bukan hidup seperti di dunia. Mereka hidup dalam alam barzakh, dalam alam yang lain dengan hidup yang lain. Tidak boleh disamakan dengan kehidupan di dunia. Oleh karenanya seorang yang soleh kalau sudah meninggal dunia, hartanya diwariskan atau tidak? diwariskan. Seandainya dia hidupnya seperti di dunia, hartanya tidak boleh diwariskan. Kalau dia sudah meninggal dunia, istrinya boleh dinikahi enggak? Boleh, jadi janda dan boleh dinikahi. Kalau seandainya dia fungsinya atau statusnya seperti orang yang masih hidup di dunia, bisa keluar, bisa jalan-jalan rohnya, seperti pernyataan sebagian orang, maka ini istrinya tidak boleh dinikahi. Oleh karenanya pernyataan orang-orang yang batil sebagian tore, toreko, seperti toreko syadiliyah atau toreko e, eh, tijaniyah yang menyatakan gurunya bisa ketemu dengan Nabi, ngobrol-ngobrol, Nabi keluar. Seperti Toreko Rifai yang mengatakan bahwa si Ahmad Rifai datang ke kuburan Nabi, kemudian menyanjungkan pujian-pujian sehingga dia ingin mengatakan saya ingin bersalaman dengan engkau wahai Nabi, tiba-tiba kuburan Nabi terbuka, tangan Nabi keluar. Kemudian dia salami tangan Nabi. Ini khurafat luar biasa. Ya. Apalagi ada orang Indonesia yang baru-baru datang dari Banjarmasin mengatakan bahwasanya dia ketemu Nabi, Nabi keluar dari kuburan. Bisa di YouTube dilihat. Dia bilang kuburan bergoyang-goyang sebelum keluar. Cukcak, cukcak, kemudian Nabi keluar. Nabi ketemu dia. Ini dari mana? Bagaimana melewati tembok-tembok? Nabi itu kuburannya ditutup dengan tiga tembok. Kemudian terakhir besi. Kemudian hansip-hansip. Polisi-polisi kemana semua? Kalau Nabi keluar mau ketemu orang Indonesia ini. Namun diiya-iyakan sama pengikutnya. Iya, iya benar kiai. Iya benar apa namanya? Uh, tuan guru macam-macam. Foto dengan dia kemudian ada dapat berkah bayar sekian kalau foto sama dia. Ini khurafat dibodoh-bodohin orang Indonesia dengan orang yang bodoh. Tidak benar ini, tidak benar. Orang meninggal dunia sudah selesai urusannya antara dengan Allah kita fungsinya mendoakan mendoakan dia. Sekarang pertanyaan, kenapa kuburan Nabi ada dalam masjid dan kenapa tinggi? Padahal Nabi melarang kuburan apa ditinggikan. Jawabannya, bahwasanya Nabi SAW dikuburkan bukan di masjid, tapi di luar masjid di rumahnya Aisyah dan Nabi mengatakan innal anbiya dufinu haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Dan Nabi kebetulan meninggal di rumahnya di hujrahnya Aisyah. Dan kita tahu rumahnya Aisyah bertempelan dengan masjid. Dan rumahnya Aisyah bukanlah masjid dulu. Buktinya Aisyah haid kalau lagi datang bulan di situ. Lagi di situ. Kemudian Nabi dulu berhubungan dengan Aisyah pun di situ. Apa masjid tempat wanita haid? Tidak boleh. Apakah orang boleh berhubungan di masjid? Tidak boleh. Itu rumah-rumah, bukan bagian masjid. Oleh karena setelah Nabi meninggal dunia, Aisyah masih tinggal di situ bersama Nabi. Kemudian ayahnya meninggal Abu Bakar As-Siddiq, diminta izin untuk dikuburkan di situ. Dikuburkan juga di situ oleh Aisyah. Kemudian meninggal Umar bin Khattab, minta juga dikuburkan di situ. Dikubur pula di rumahnya Aisyah. Itu semua di luar masjid. Kemudian berjalan sekitar tahun 88 Hijriah, 80 lebih ya, sekitar 70 tahun setelah Nabi meninggal dunia, baru kemudian sekitar 80 tahun atau 70 tahun, baru kemudian terjadi pelebaran masjid. Di zaman Abu ba Umar dan Utsman terjadi pelebaran masjid. Namun ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang, ke arah kiri enggak, karena ada kuburan Nabi. Mereka tidak mau masukkan kuburan Nabi dalam areal masjid. Namun tatkala di zaman Abdul Malik bin Marwan, maka uh, kuburan di, diluaskan masjid diluaskan sampai masuk dalam sebelah kiri masuklah kuburan Nabi dalam area apa? Masjid dan kita mengatakan itu kesalahan, tapi kenyataan sudah terjadi. Dan kita katakan itu kuburan bukan dalam masjid, tapi sekarang karena masjid dilebarkan, jadi seakan-akan masuk dalam apa? Dalam masjid. Asalnya dia bukan dalam masjid. Dan tidak mungkin masjid Nabi dipindahkan dan tidak mungkin kuburan Nabi dipindahkan. Kalau dalam urusan yang lain, seandainya ada masjid sudah dibangun, kemudian ada kuburan dibangun setelah masjid, maka kuburannya harus dipindahkan. Karena masjid punya kemuliaan. Sebaliknya kalau ada kuburan sudah ada, kemudian dibangun masjid, di kuburan tersebut, masjidnya dipindahkan. Adapun ini nggak mungkin masjid Nabawi mana mungkin dipindahkan. Kata Rasulullah SAW, solatun fi masjid hada, solat di masjidku ini. Kemudian Nabi tidak mungkin dipindahkan kuburannya karena Nabi dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Meninggalnya di situ, dikuburnya di situ. Masing-masing punya keistimewaan. Adapun kuburan Nabi tinggi, itu sebenarnya bukan kuburan itu rumah, nah, kuburan Nabi rendah. Tapi Nabi dikubur dalam rumahnya siapa? Aisyah. Jadi yang tinggi rumahnya Aisyah, rumah boleh tinggikan setinggi apapun nggak jadi masalah. Maka jangan dikiaskan dengan kuburan. Jangan dikaitkan dengan kuburan orang-orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saya lihat banyak orang yang berlebih-lebihan. Contohnya orang sana berdoa menghadap kuburan Nabi. Bahkan saya lihat dengan mata kepala sendiri sendiri. Orang Indonesia dilarang di situ dia pergi ke belakang sujud ke kuburan Nabi. Saya bilang kalau mau sujud jangan menghadap Nabi, sujud menghadap kiblat. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat. Ngapain sujud menghadap Nabi? Itu sujud kepada siapa? Pertama, dia sujud kepada siapa? Kita nggak tahu. Yang kedua, dia sujud ke arah yang salah, kiblat di sana di antara sunnah kita berdoa, berdoa menghadap kiblat bukan menghadap apa? kuburan. Oleh karenanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara bin Maryam, inna mana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Tidak berhak untuk diibadahi. Ada lagi yang bertanya? Eh, selama ini kita mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah aswaja. Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan berjamaah, tidak berpecah belah. Disebut dengan jamaah dia berpegang teguh dengan imam mereka. Tidak keluar, tidak memberontak. Disebut dengan ahlu sunnah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kalau antum ahlu sunnah pelajari sunnah Nabi. Beda dengan alul bid'ah. Alul bid'ah adalah membuat perkara-perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi kemudian dipegang erat-erat. Itu alul bid'ah. Sekarang yang kita pegang erat-erat ini ajaran Nabi atau bukan? Atau kreasi orang setelah Nabi? Kita bisa ngecek diri kita. Ternyata kalau yang kita pegang erat-erat, yang kita gigit dengan gigi geram kita, ternyata tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka kita bukan ahlu sunnah. Paham? Gampang perkaranya. Ahlu sunnah apa? Orang yang memegang sunnah Nabi. Sunnah Nabi, buka aja kita Riyadus Solihin, buka hadis-hadis Nabi, banyak sunnah-sunnah Nabi. Salat lima waktu di masjid sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berpuasa Senin Kamis sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggikan kuburan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak menulis kuburan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak mensolat menghadap kuburan sunnah Nabi. Semuanya diajarkan oleh Nabi. Sekarang berbalik, ngaku sebagai ahlu sunnah, meninggikan kuburan, solat ke arah kuburan, solat di kuburan. Bagaimana mau dikatakan ahlu sunnah? Ini dari mana acara seperti ini? Tidak pernah diajarkan Nabi. Apa itu ahlu sunnah? Orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya siapa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi jelas, tinggal dikerjakan. Kalau anda memegang sunnah Nabi, anda ahlu sunnah. Kalau nggak pegang sunnah Nabi, bukan ahlu sunnah. Ada lagi yang bertanya? Sini mbah.